Alhamdulillah, sekalian, sekalian, Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> yang telah memudahkan kita untuk kembali bertemu di malam hari ini <clears throat> guna mengkaji satu pembahasan yang sangat penting dalam Islam sebagaimana yang kita sampaikan dalam di sore hari tadi sebelum maghrib tentang kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di zamannya yaitu Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah taala yang kitab ini berjudul Ajau wa Jawa penyakit dan obatnya. Lebih khusus di sini adalah berhubungan dengan penyakit hati dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Kitab ini ditulis oleh beliau sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau oleh kepada beliau yang kemudian dijawab jawaban yang lebar dan kemudian jawaban tersebut dibukukan dan menjadilah sampai kepada kita saat ini dan diambil manfaatnya oleh kaum muslimin yang membacanya dan berusaha untuk memahaminya serta mengambil manfaat darinya. Maka e, pada kesempatan sekarang ini saya akan membaca nas atau teks daripada pertanyaan tersebut sekaligus jawabannya karena untuk keterangan yang berhubungan dengan pembahasan kitab ini sudah uh, kami sampaikan tadi sebelum sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang dan <clears throat> kepadanya lah kita memohon pertolongan. Subilah Syekhul Imamul Allamah المتقن الحافظ الناصري شمس الدين أبو عبد الله محمد بن شيخ فتي الدين أبي بكر المعروف بن قيم الجوزية زاده الله من فضله bahwa suatu hari sebuah pertanyaan disampaikan kepada Syekh Imam Al-Allamah yang sangat berilmu, Al-Mutkin yang sangat tokoh yang sangat cermat dalam ilmunya, penghafal hadis dan penghafal Al-Quran, Imam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakar yang dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada beliau dan juga kepada kita yang mengambil ilmu dari dari beliau. Adapun pertanyaannya atau bunyi isi pertanyaannya adalah Ma taqulu as-sadatul ulama'u a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibaliyatin wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alayhi dunyahu wa akhiratahu وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى وما الطريق إلى كشفها Bagaimana keterangan dari para tokoh-tokoh ulama, para imam-imam pemimpin dalam agama, semoga Allah meridai mereka semua, tentang seseorang yang diuji atau yang ditimpa bencana, ditimpa penyakit, penyakit dalam hatinya, yang mana dia mengetahui kalau penyakit itu terus ada pada dirinya, maka akan merusak agamanya, merusak dunia dan akhiratnya, akan merusak kehidupannya, dunia dan di akhirat. Dan dia telah berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut dalam dirinya dengan segala cara yang mampu dilakukannya, tetapi justru penyakit tersebut semakin bertambah parah dan semakin menguat. Famal qilatu fi maka bagaimana cara untuk menolaknya dan bagaimanakah metode yang benar untuk menghilangkan penyakit tersebut. Farahimallahu man a'ana mubtalan wallahu fi auni al-abdi ma kana al akhi fi auni akhihi aftuna ma'zuri rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati orang yang menolong orang yang menolong seorang yang ditimpa kesulitan dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu selalu menolong saudaranya, selalu membantu saudaranya, maka berikanlah fatwa kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan pahala yang agung darinya. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati merahmati Anda. Ini pertanyaan yang sangat agung sekali. Yang kemudian dari pertanyaan ini disusun sebuah jawaban yang menjadi kitab tebal ini. Kitab ada wa jawab. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama benar-benar bermanfaat ilmu, waktu, dan kegiatan yang mereka lakukan. Kita ketahui bersama seperti yang terjadi pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis itu awalnya adalah pertanyaan seperti kitab yang agung yang sampai saat ini kita ambil manfaatnya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah khususnya dan dalam pembahasan-pembahasan prinsip-prinsip dasar akidah al-sunnah dalam Islam yaitu kitab al-aqidatu al-wafidiyah kitab akidah wafidiyah yang merupakan yang, yang asalnya adalah pertanyaan dari salah seorang hobi seorang hakim di salah satu wilayah di Wafid menyampaikan pertanyaan kepada beliau tentang bagaimana pemahaman para ulama al-sunnah dalam memahami tauhid, akidah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian beliau menulis jawaban tersebut antara salat zuhur sampai asar dan diberikan jawaban tersebut dengan lengkap yang kemudian sampai sekarang kita rasakan manfaatnya dari berkahnya ilmu mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang mereka tulis terus mengalir pahalanya meskipun mereka meskipun mereka telah telah meninggal dunia. Maka pertanyaan yang ditanyakan oleh sang penanya dalam kitab ini adalah pertanyaan yang sangat agung. Berhubungan dengan sumber keselamatan hidup manusia. Berhubungan dengan masalah agama. Penyakit dalam agama, penyakit yang berhubungan dengan hati yang merupakan tempatnya iman, itu adalah sesuatu yang seharusnya mendapat perhatian serius bagi manusia. Kalau berhubungan dengan penyakit badan, paling maksimal nanti akibatnya atau bahayanya adalah binasa meninggal dunia. Yang insya Allah kalaupun dia meninggal dunia dalam kondisi penyakit tersebut, bisa jadi penyakit ini merupakan sebab diampuni dosa-dosanya jika dia adalah orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin musibah yang tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Tidak ada satu musibah musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan jadikan sebagai pelebur atau penghapus dosa-dosanya sampai pun duri yang duri yang menutupnya. Jadi kalau penyakit anggota badan maksimal tubuhnya yang akan binasa. Itu pun diharapkan dengan penyakit tadi akan berfungsi sebagai penghapus dosa-dosanya. Maka ini adalah kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau yang menimpa adalah penyakit berhubungan dengan hati manusia yang nanti akan merusak agama dan keimanannya, maka ini merupakan pertanda kebinasaan di dunia, apalagi di di akhirat nanti. Oleh karena itulah wajar pertanyaan yang agung ini pantas untuk dilontarkan oleh seorang yang beriman yang menginginkan kebaikan dalam agamanya. Kalau dalam masalah urusan-urusan dunia kita berusaha untuk bertanya kepada orang yang ahli, bahkan kita harus mencari yang spesialis karena kita lebih yakin dengan pengobatannya. Kenapa dalam masalah agama kita yang merupakan sebab yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti kita hanya melakukan pengobatan yang sekedarnya atau bahkan kebanyakan dari kita yang merasa terlalu percaya bahwa tidak ada masalah dalam dirinya. Nah Nauzubillah dari Ini adalah kekeliruan. Seorang yang beriman menjadikan agamanya itu sebagai harta pokok yang terus dan selalu dipertahankannya Imam Ahlu Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibn Abi Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Rasu malil mu'min dinuhu, haithu ma zala zala ma'ahu, ya la yukhallifuhu fir rihal, wa la yaqaminu alaihi rijal. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya, adalah keimanannya, Dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu menjaga dan membawa keimanannya dan agamanya itu. Dimanapun dia berada, dia akan selalu membawa agamanya. La yuqallibuhu firrihal, dia tidak pernah meninggalkannya. Dalam setiap perjalanan yang dilakukannya, dia tidak pernah melalaikannya. Wala yastaminu alaihi rijal, dan dia tidak pernah merasa aman. Terlalu percaya kepada orang lain dalam hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Ini prinsipnya seorang mukmin. Maka seharusnya penyakit hati yang banyak menimpa manusia yang berhubungan dengan agamanya berupa misalnya dalam masalah akidah ada yang belum dipahaminya dengan baik, ada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keimanan, ada yang belum dibereskannya dalam dirinya. Hal-hal seperti ini segera ditanyakan sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati kita rusak. Ada keyakinan kita yang tidak beres. Bukankah Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang-orang yang datang menghadap menghadapnya dengan hati yang selamat sebagaimana dalam firman-Nya, "Yauma la yanfa'u malun banun illa man atallaha bi qalbin Pada hari kiamat yang waktu itu tidak bermanfaat harta maupun keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dengan hati yang selamat. Hati yang selamat dari berbagai macam penyimpangan, kerancuan-kerancuan yang merusak agama dan keimanan seorang muslim. Maka oleh karena itulah penyakit hati, kerusakan dalam agama, ini adalah perkara yang harusnya kita paling takutkan menimpa diri kita. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dari hal ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang agung yang menunjukkan kewajiban kita untuk memberi perhatian dan harus segera berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang akan membahayakan agama kita. Rasulullah SAW mengucapkan dalam doa dalam hadis yang sahih ucapan beliau wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina Ya Allah janganlah engkau menjadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami Jangan sampai engkau menjadikan kerusakan yang menimpa kami dalam agama kami kalau kerusakan masalah dalam masalah dunia, maka biarlah, tapi jangan dalam masalah agama. saja taj'alid dunia akbar hammina dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai target dan tujuan utama kami. Nauzubillah min dzalik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meminta perlindungan dari sesuatu kecuali jika sesuatu itu benar-benar merugikan dan berpotensi membahayakan keimanan dan agama seorang muslim. Nah, oleh karena itu ini merupakan pertanyaan yang sangat baik untuk diucapkan, untuk dilontarkan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah agama harus diserahkan, diberikan kepada orang yang ahli, bukan kepada sembarang manusia. Bukan kepada setiap orang yang mengaku mengetahui urusan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kepada ahli ilmu, orang-orang yang memahami ilmu, memahami ilmu tentang Al-Qur'an jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam hadis yang sahih lainnya Rasulullah wasallam bersabda, "Ala ta'alu hayyu jahilu wa inna ma sifaul ilmi as-su'al." Bukankah eh, tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak paham dalam urusan agama? Karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah adalah bertanya. Maka bertanya kepada ahlul ilmi ini merupakan sifat terpuji. Dalam pembahasan yang saya bahas pada pertemuan kemarin tentang masalah takdir, sudah saya bawakan contoh bagaimana perbuatannya orang-orang yang mulia sebelum kita para tabi'in. Ketika mereka mendapatkan masalah dalam agamanya, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang ahli. Bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang dikenal dengan ilmunya. Ilmu itu harus didapatkan dengan ta'allum. Innamal ilmu ta'allum kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Jadi seorang yang dikatakan sebagai ahli, dia mesti memiliki waktu tertentu untuk mempelajari agama dari guru-guru yang terpercaya, dari ulama-ulama yang bisa diandalkan, bukan orang yang kemudian belajar sendiri atau tidak diketahui latar belakangnya dalam pendidikan agama, kemudian tiba-tiba muncul sebagai seorang ahli fatwa yang membicarakan masalah din yang nanti tentu saja kerusakan yang ditimbulkan dari orang-orang yang seperti ini, naudzubillahi min dzalik, lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Maka benarlah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Bukhari dan Muslim sewaktu beliau mengatakan, إن الله عز وجل لا يقصد العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقصد العلم لفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا فضلوا وأضلوا Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari diri manusia dengan sekali cabut. Tetapi Allah akan menghilangkan ilmu satu ilmu dengan mematikan orang-orang yang berilmu. Sampai ketika suatu saat nanti tidak tersisa lagi orang yang berilmu di dunia ini, maka manusia akan mengambil bikinan-bikinan rujukan-rujukan dalam ilmu agama dari orang-orang yang jahil yang tidak punya latar belakang pendidikan agama yang benar ilmu maka mereka pun ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, maka akibatnya dhallu wa awalu. Mereka sesat dalam diri mereka sendiri dan juga mereka menyesatkan orang lain. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah, Fanzuru rahimakallah. Kullaman kami kalamahu min ahli zamanika khasatan. Ini nasihatnya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Darul Sunnah. Lihatlah semoga Allah merahmatimu Perhatikan dan teliti semua orang yang kamu tanya yang menyampaikan pemahaman agama agama di hadapanmu. Para Jangan tergesa-gesa diterima ucapannya. Jangan segera langsung diterima perkataannya sampai diteliti. Apakah ucapannya itu benar-benar berdasarkan ilmu, berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menimba ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka orang yang paling paham tentang pemahaman agama Islam ini. Jadi inilah sesuatu hal yang seharusnya kita bawa dalam diri kita untuk keselamatan agama kita, untuk kebaikan diri kita sewaktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kita di dunia ini supaya nanti kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kita kembali kita baca bagaimana jawaban Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fakataba Syekh radhiyallahu anhu. Maka Imam Ibnu Qayyim semoga Allah merahmatinya menulis jawaban. Alhamdulillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah adapun selanjutnya. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dalalahu shifa Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu penyakit kepada manusia Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan penyembuh atau obat bagi penyakit tersebut ini hadis sahih riwayat riwayat Imam Bukhari. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Cuman ada orang yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahuinya. Dan Al-Quran adalah sumber bagi apa ini pengobatan bagi penyakit manusia. Cuma karena manusia tidak banyak bisa mengambil manfaat darinya, tidak paham kandungan dan isinya dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat pengobatan yang sangat agung dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang suci ini. Wa fi sahih Muslim min hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in jawab fa idza أصيب دواء دواء da'i bara bi idznillah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda setiap penyakit ada obatnya maka jika satu obat jika satu obat bertemu dengan penyakit yang sesuai dengannya maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini juga hadis sahih dan di sini Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala membawakan beberapa lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah menurunkan pengobatan-pengobatan bagi penyakit hati manusia, apalagi jika itu berhubungan dengan penyakit dalam agama. Tentu saja kalau penyakit-penyakit dalam masalah dunia Allah menurunkannya, maka terlebih lagi penyakit-penyakit yang menghalangi kesempurnaan takwa manusia kepadanya. Al-Quranul Karim yang nanti kita akan dapatkan penjelasannya dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala jelas-jelas menyebutkan kepada kita tentang fungsi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan pada Al-Qur'an itu sesuatu yang berupa obat penyembuh bagi penyakit hati manusia dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, sumber penyembuh ada di dekat dari diri kita. Terdapat di dalam rumah-rumah kita dan mudah untuk kita dapatkan. Tapi karena kita tidak tahu cara menggunakannya, tidak tahu cara memakainya, maka akibatnya sesuatu yang merupakan anugerah terbesar ini justru kita kita sia Oleh karena itulah syarat untuk bisa mengambil pengobatan daripada Al-Quran sebagaimana syarat untuk bisa mengambil manfaat-manfaat lain dari kitab Allah yang agung dan suci ini adalah harus memahami kandungan isinya harus memahami apa ini maknanya dengan benar sesuai dengan pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala ridai yaitu pemahaman yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas makna Al-Qur'an dan juga yang dipahami oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang makna kitabullah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam masalah ini walakinna dzalika mauquf mauqufun ala fahmi maknahu wa ma'rifatil murad minhu akan tetapi fungsi daripada Al-Qur'an untuk mengobati penyakit hati manusia itu tergantung dari sejauh mana manusia bisa memahami kandungan daripada Al-Qur'an dan bisa mengerti isi serta makna yang terdapat dalam kitab Allah atau kitab suci Allah Subhanahu wa taala ini. Juga yang semakna dengan hadis ini dalam Muslim Imam Ahmad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi dari Usama bin Syarif dari Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obat baginya akan tetapi orang yang mengetahuinya maka dialah yang mengetahuinya sedangkan orang yang mengetahuinya maka dia pun tidak tidak sedangkan orang yang tidak mengetahuinya maka dia pun tidak tidak mengetahuinya nah ini semua hadis-hadis yang saya yang beliau bawakan di awal kitab ini untuk menggambarkan bahwa semua penyakit itu ada obatnya akan tetapi terkadang banyak faktor-faktor yang menghalangi untuk uh, apa ini pengobatan tersebut tidak bisa menyembuhkan satu penyakit. Misalnya tadi ya faktor yang diantar yang jelas adalah dia tidak mengetahui obatnya atau ketika dia mengetahui obatnya ternyata dia tidak bisa menggunakannya sebagaimana mestinya atau ada faktor-faktor yang lain yang akan dijelaskan kemudian oleh beliau insya Allah. Diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim selanjutnya. Wahada dan apa yang diterangkan dalam hadis-hadis tadi tentang setiap obat ada penyakitnya. Wahada yang umum anwa al-qalbi wal ruhi wal badani wa adwiyatiha. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang setiap penyakit ada obatnya, maka ini mencakup penyakit dan penyembuhan terhadap hal yang berhubungan dengan hati manusia, ruh manusia, juga badan manusia. Jadi mencakup semua jenis penyakit, penyakit lahir maupun batin. Sehingga seseorang yang ingin mengobati penyakit hatinya, ingin membersihkan penyakit-penyakit pada jiwanya yang berhubungan dengan masalah agama dan keimanan, tidak perlu mencari jauh-jauh sumber penyembuh penyakit tersebut. Ada dalam petunjuk Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mencari jauh-jauh. Tidak perlu dengan mencari amalan-amalan tertentu yang tidak bertujuan dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Semuanya telah ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kalau sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh salah seorang Yahudi yang pertanyaan ini kelihatannya untuk mengejek tapi ternyata dijawab dengan jawaban yang justru menunjukkan kesempurnaan Islam. Hudzaifah ditanya oleh orang Yahudi ini, Qad allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah benar Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian kepada umatnya sampai masalah qira'ah adab-adab dalam buang air besar. Apakah benar beliau telah mengajarkan semua masalah sampai masalah ini? Maka dijawab oleh Salman Al Farisi dengan mengatakan ajar. Betul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan semuanya. Walakad nahana an nastaqbilal qiblat bi baulin aw Sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap menghadap kiblat ketika melakukan buang air kecil atau buang air besar. Maka kalau dalam masalah yang seperti ini saja yang bisa dilakukan oleh manusia secara fitrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adab yang baik agar dalam masalah seperti ini kita bisa melakukannya dengan baik sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masalah-masalah besar yang berhubungan dengan penyakit hati manusia. Yang saya sudah terangkan pada mukadimah tadi bahwa ini hati manusia adalah tempatnya iman, tempatnya tauhid. Maka mestinya ini tidak akan mungkin luput dari agama Islam yang diturunkan untuk apa ini uh, memberikan kebaikan bagi manusia yang mana kebaikan yang tersebar, terbesar bagi mereka adalah kebaikan dan kesembuhan penyakit hati mereka yang ini justru menunjukkan kepada kita tentang sempurnanya agama Islam ini. Nah oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati petunjuk yang beliau bawa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai seperti air hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna matala ma ba'atani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Maka sebagaimana fungsinya hujan adalah untuk menghidupkan tanah yang tanduk, memberikan manfaat dengan airnya bagi makhluk hidup yang mendapatkannya maka demikian pula fungsi daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hati manusia, membersihkan kotoran-kotoran padanya serta menyembuhkan penyakit-penyakit yang menghalangi kesempurnaan takwa dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencakup semua hal anggota badan maupun hati manusia. Kata beliau, وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan kebodohan, ketidakpahaman terhadap masalah agama ini termasuk penyakit yang pengobatannya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Tapi anehnya kebanyakan orang, bahkan orang muslim juga seperti itu banyak, yang mereka tidak paham urusan agamanya, bahkan banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan kewajibannya tapi dia tidak merasakan ada penyakit dalam dirinya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Maka jawabannya karena penyakit tersebut sudah demikian parah. Penyakit tersebut sudah demikian parah sehingga mungkin dengan sebab itu dia tidak merasakan lagi hal yang seharusnya dirasakan sebagai kesakitan yang luar biasa. Nauzubillah min dari Ini keadaannya. Dia ditimpa kejahilan tidak paham dalam urusan agamanya yang dengan itu dia terhalang dari menyempurnakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui orang yang terhalang hatinya dari Allah karena penyakit, maka inilah orang yang benar-benar terpenjara dengan sesungguhnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, <clears throat> al-mahbusu man humita qalbuhu an rafihi wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terhalangi atau terpenjara itu adalah orang yang terpenjara terhalangi hatinya dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang saya ringkas saya bacakan dengan ringkas ketika beberapa orang sahabat melakukan safar Kemudian salah seorang dari mereka tertimpa batu sehingga menjadikan luka yang besar di kepalanya. Ketika di malam hari dia tertidur maka dia mengalami istilah mimpi basah sehingga dia harus mandi mandi junub maka dia bertanya kepada para sahabat yang lainnya maka mereka kemudian mengatakan uh, dia bertanya hal tajiyuna li rukhsatan fit apakah kalian menganggap aku bisa mengambil keringanan untuk tayamum dan tidak perlu mandi karena pertimbangan duka ini, maka para mereka menjawab, mana jidulaka rukhsah wa anta biru 'alal ma. Kami tidak mendapatkan keringanan bagimu karena kamu mampu untuk menggunakan air. Akhirnya dia pun mati dengan pertimbangan tersebut, maka dengan apa ini? Dia pun mati dan kemudian dia meninggal dunia. Maka ketika mereka sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah Rasulullah SAW marah beliau mengatakan kota Luhu, mereka telah membunuhnya. kota Allah telah kalah mereka. Ala sa'alu islam ya'lamu mereka kenapa mereka tidak bertanya? Mereka kenapa mereka tidak merujuk kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak paham dalam masalah agama? Fa inna ma sifaul sual karena sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Jadi perhatikan di sini Nabi menyebutkan al-iyi itu sebagai penyakit yang penyembuh atau obatnya adalah as-su'al bertanya. Inna makana yakfi ayyatayammama wa ya'fira aw ya'tiba ala jirhihi hirfatan thumma yamsahu 'alaiha wa yanzilu sa'ira jasadihi. Padahal cukuplah jika dia mengalami keadaan seperti ini, dia melakukan tayamum yang kemudian setelah itu dia bisa melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan untuk bersuci padanya. Nah inilah uh, keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akbar anna jahla jaun wa anna shifa'ahu as-su'al. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah dengan dengan bertanya. Sudah ini Ya, sudah ada. Maka uh, untuk kajiannya insya Allah kita tunjukkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meneruskannya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan taufik dan karunia darinya. Dan tentu saja saya berharap untuk pertemuan nanti selanjutnya kalau kita dimudahkan lagi untuk melanjutkannya, antum sudah pegang fotokopi dari kita ini biar kita uh, eh, belajar ya, belajar dan berusaha sama-sama membaca kalamnya ulama dan kita terjemahkan agar kita bisa mengambil manfaat manfaat darinya. Jadi tidak punya kita itu juga termasuk penyakit yang harus diobati dengan cara fotokopi kalau tidak bisa membeli membeli yang asli ini. Cukup ya. Sallallahu alaihi wa ala nabiyina Waalaikumsalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Waalaikumsalam qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.